Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat nikmat Islam dan nikmat sunnah. Hingga pada hari ini dengan nikmat-nikmat Allah tersebut kita dapat bertemu, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepadanya dengan syukur kita ini dengan ungkapan syukur kita ini Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat itu bagi kita semua. selawat dan salam marilah kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah memberikan pengajaran yang baik, teladan yang yang baik kepada kita semua, yang menuntun kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan kita dari jalan kegelapan, dari kesesatan, dari kemusyrikan kepada cahaya Islam. Salawat dan salam kita limpahkan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang sorga dan cara untuk meraihnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan salah satu di antara isi Al-Qur'an adalah berita gembira kepada orang-orang yang bertauhid yaitu muwahhidin berupa balasan yang baik yaitu sorga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa karakteristik penghuni sorga dan sifat-sifat sorga di dalam kitabnya ini di dalam kitabullah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sorga ini bagi hamba-hambanya yang diridainya. Sorga merupakan tempat keridaan Allah Subhanahu wa taala dan tempat bagi orang-orang yang diridainya. Sesungguhnya tidak ada tempat yang ketiga bagi manusia, bagi jin dan manusia di akhirat kelak. Kalau tidak neraka, maka tempatnya adalah sorga. Tidak ada tempat yang ketiga bagi jin dan manusia. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan kepada golongan orang-orang yang akan menghuni surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan mereka. Sebahagian dari mereka ada yang menjadi penghuni sorga dan sebahagian lagi penghuni neraka. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan membawa dua buah buku. Lalu beliau mengacungkan buku di tangan kanan beliau seraya berkata, ini adalah buku penghuni sorga. Di dalamnya telah tertulis nama-nama penghuni sorga. Namanya, nama bapaknya, nama kakeknya tidak akan meleset. Tidak ada satu orang pun yang tertulis di dalamnya tapi tidak masuk ke dalamnya. Kemudian beliau mengacungkan buku di tangan kiri dan berkata, ini adalah buku penghuni neraka. Di dalamnya telah lengkap tertulis namanya, nama bapaknya, binnya, dan nama kakeknya. Tidak ada satu orang pun yang terluput dari dari e, da, dalam buku itu, ya tidak masuk ke dalam neraka. Nah demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan penghuni sorga dan penghuni neraka Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan takdir atas umat manusia atau alas atas alam semesta. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada pena untuk menulis. Apa yang ditulis yaitu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu Allah Subhanahu wa taala lakukan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Perlu kita ketahui bersama bahwa sorga dan penghuninya sudah tercatat. Hanya saja kita nggak tahu apakah kita termasuk penghuninya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu kepada manusia bagaimana cara untuk meraihnya. Ya, walaupun sudah tertentu artinya sudah ditetapkan, sudah dituliskan siapa yang menjadi penghuni sorga dan siapa yang menjadi penghuni neraka. Bahkan dalam hadis yang berkaitan dengan takdir disebutkan bahwa ada seorang yang jarak antara dia dan sorga cuma sehasta. Namun telah eh, didahului oleh suratan takdir bahwasanya dia bukan penghuni penghuni neraka atau penghuni sorga dan dia tidak memasukinya. Nah demikian ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Artinya adalah perlu kita camkan baik-baik penghuni-penghuni sorga sudah tercatat namanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal?" Ya, Nabi mengatakan, "Eh malu, beramallah kamu karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan untuknya." Kita nggak tahu, nggak dapat berita dari langit bahwasanya si fulan dan si fulan itu adalah penghuni sorga. Tidak boleh menetapkan si fulan penghuni sorga, si fulan penghuni neraka kecuali berdasarkan wahyu. Ada beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala telah beritakan berita eh, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan berita gembira untuk mereka bahwasanya mereka pasti menghuni sorga. Di antaranya adalah 10 orang sahabat yang dijamin masuk sorga. Beberapa orang sahabat yang dikabarkan masuk sorga seperti Bilal yang terdengar terompahnya di dalam sorga dan sahabat-sahabat lainnya seperti Ukasyah yang masuk surga tanpa hisab dan beberapa sahabat-sahabat Nabi lainnya yang dikabarkan masuk surga. Namun pun begitu, kalau kita lihat dari sirah para sahabat yang dikabarkan masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali yaitu Khulafaur Rasyidin, apakah mereka meninggalkan amal setelah mendapatkan berita gembira? Apakah mereka berpangku tangan? Apakah mereka bermalas-malasan? Apakah mereka mereka melanggar perkara-perkara yang diharamkan Allah setelah diberitakan bahwasanya mereka masuk surga? Artinya apapun yang terjadi tidak berpengaruh. Namun begitu mereka adalah orang-orang yang wakaf, yaitu yang senantiasa berdiri, yang senantiasa memperhatikan, yang senantiasa menjaga hukum-hukum Allah senantiasa mengerjakan perintahnya dan senantiasa dan selalu meninggalkan larangan-larangannya. Ini membuktikan ketinggian iman mereka. Yang mana kalau berita gembira itu diberikan kepada kita, sudah nggak tahu lagi bagaimana bentuk kita. Mungkin kita akan meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan dan bersandar kepada apa yang telah diberitakan Allah kepada diri kita yaitu pasti masuk surga. Nah demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan takdir Supaya manusia itu berlomba-lomba untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalnya Walaupun manusia itu bukanlah masuk surga dengan amalnya Artinya bukanlah mereka bisa membeli surga itu dengan amal mereka Rasulullah s.a.w. mengatakan man khafa adlaj Wa man adlat balaghal manzil. Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi jannah. Barang siapa yang khawatir, maka dia akan bergegas. Barang siapa yang mengkhawatirkan nasibnya di akhirat, maka dia akan bergegas yaitu bergegas untuk beramal. Bergegas untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amal. Yaitu segera beramal, tidak taswif.